PT Sinar Effendi Murni bekerja sama dengan Denhas Adi dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompa Misteri Mak Rompa Misteri Mak Rompa Misteri Mak Rompa Misteri Cepat kemari bulan! Yeah!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 cepat tinggalkan tempat ini. Tunggu Kawira, aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Woi, jauh. Tungtunglah tidak menjauh. Takut itu berapa panas. tunggu ada di mana, Wira? Tunggu berada di dalam kamu. Hei, eh, begini semua. keluar dari desa. Mak Rompang diselingi pula tawaria penuh canda serta cinta kasih yang penuh liku bilu kehidupan dari dua insan manusia. Bulan dari, aku mencintaimu Bulan. Aku mencintaimu seperti aku mencintai diriku sendiri. Aku berjanji Bulan, bahwa aku tidak akan menyakiti cinta kita. Ah. Aku berjanji di Bukit Perinduan ini. Aku juga mencintai Kang Batara. Dan aku berjanji di bukit perinduan ini bahwa aku tidak akan pernah mengkhianati cinta kita. Mari kita hadapi segala rintangan yang menghadang di depan kita. Didukung artis-artis terkenal, Ferry Fadli, Ivone Rose, Anna Sambayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Dia tinggal di negeri di balik awan. Di mana letaknya negeri itu, Indah? Di seberang lautan ini. Dengan siapa dia tinggal di sana? Kata orang. Dia tinggal bersama adikku yang kedua. Adikku itu laki-laki. Namanya Raki Tandi. Ikutilah episode ke-14. Negeri di balik awan. Negeri di balik awan. Negeri di balik awan.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 Sementara di rumah Tuk Dampel, laki-laki tua mata keranjang itu sedang berhadapan dengan Indang. Bahkan kini Tuk Dampel dalam bahaya karena Indang telah mengancam nyawanya. Keluarkan seluruh kepandaianmu untuk menghadapi aku, Tuk Dampel. Kini, kini aku akan panggil seluruh penduduk dusun ini. Biar kamu dikeroyok rame-rame. <laughs> Panggillah. Aku tunggu. Hei, eh, orang-orang kampung, datanglah kemari. Mana? Sudah datang orang-orang kampung yang kau panggil itu? Cepat kemari! Aku tuh Dampel memanggil kalian. Mana orang-orang yang kau panggil itu tuh Dampel? Eh, sebentar lagi mereka datang. <laughs> Sambil menunggu orang-orang kampung yang kau panggil, maka aku akan menghukummu. Biar mereka lihat bagaimana seorang laki-laki mata keranjang mati di rumahnya. J Jangan coba-coba kau mendekati aku, iblis betina. Akan kau apakan aku? Hah? Akan aku serang kau dengan ilmuku. Mari, seranglah aku. Aku tunggu seranganmu. Iya. Iya. Mana seranganmu, ha? Mana pukulanmu yang hebat itu? Ah, ah, sebentar lagi orang-orang kampung ini akan menghukummu. Mereka pasti mendengar teriakanku tadi. Orang-orang kampung ini tidak akan mendengar teriakanmu untuk Dampel. Karena seluruh pendengaran mereka telah aku tutup. Hah? Kurang ajar kau. Kau yang kurang ajar. Sehingga seluruh orang kampung memusuhi aku. Kau pantas dimusuhi. Karena telah menakut-nakuti penduduk di sini. Baik. Baiklah. Aku memang musuhmu. Sekarang kau akan mencoba bagaimana aku menyiksamu. Hah? Hiat! Hah? Ah, kukumu bisa merobek bajuku. <laughs> Bukan hanya bajumu yang robek, tapi kulit dadamu juga robek, Tuk Dampil. Oh, darah. Dadaku luka. Nah, ini untuk lehermu. ini lagi. Dengan gencar indang menyerang Tuk Dampel dengan kuku-kukunya yang panjang dan tajam, sehingga Tuk Dampel bermandikan darah. Apalagi ketika tujuh buah kuku indang menancap di leher Tuk Dampel, sehingga laki-laki itu menggelepar menahan sakit. Dan ketika sebuah kuku yang sangat runcing menghantam lehernya, maka kuku itu tembus ke belakang. Lalu Tuk Dampel menggeliat menahan sakit dan diam tidak bergerak lagi. Itu hukuman bagimu, Tuk Dampel. Apakah dia sudah mati, Indah? Sudah. Kenapa kau kemari? Aku ingin melihat wajah buaya perempuan ini sekali lagi. Itu? Matanya mendelik, sedangkan tubuhnya bermandikan darah. Ah, oh, sayang aku tidak punya tenaga. Kalau tidak, mau juga aku ikut menghukumnya tadi. Hmm. Minum ini, maka tenagamu akan pulih. Apa ini? Obat penawar racun. Kau sudah keracunan. Oh, terima kasih, Indang. Uh, eh, kemana dia? Indang! Indang sudah pergi. Kalau tenagaku sudah pulih, malam ini pun aku akan pergi. Aku tidak mau lagi tinggal di dusun ini. Eh, Demarti, Jeng Sri,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 pulih seperti semula, sehingga aku kuat mengadakan perjalanan malam hari begini. Tidak lama lagi, aku akan melintas di dekat pohon kemuntung. Ulan, ah, oh, Indah, iya, aku. Ah, aku berharap bertemu denganmu di bawah pohon kemuntung itu. Sekarang aku sudah bebas, tidak seperti dulu. Dimanapun aku boleh berdiri. <laughs> Kau sudah segar kembali. Berarti obat yang aku berikan sudah kau minum. Ah, sudah. Ah, kau hadir di tepi pantai ini dengan memakai baju merah kesukaanmu, sehingga kau bertambah cantik. Aku memang suka memakai baju warna merah begini. Rupanya malam ini kau pergi juga meninggalkan dusun ini. Iya, Indang. Tidak ada kenangan yang bagus di desa ini olehku, kecuali terhadapmu dan Maici. Ah, aku juga rindu pada Maici. Bukankah Maici adalah juga diriku? Tapi Kau hadir bukan dalam bentuk Maici. Aku memang tidak mau hadir dalam bentuk Maici. Karena bentuk itu adalah bentuk hukuman yang aku jalani. Aku tidak mau mengenang bentuk menyesakan dada. Ya, memang tidak enak mengingat-ingat kejadian yang menyesakan dada. Ya. Kemana kira-kira tujuanmu malam ini, Wulandari? Aku mau kembali ke kampungku di Telaga Sore. Kalau kau sampai di sana, Sampaikan salamku untuk Miss Sepi. Ah, kau tahu tentang guruku? <laughs> aku tahu. Berarti aku sudah dekat denganmu. Ah, terima kasih. Sebelum aku berangkat kemari, suamiku titip salam untukmu. Ah, suamimu juga tahu tentang diriku? <laughs> Tahu. Dia katakan kamu sangat cantik. Ah, aku jadi malu. Betul. Bahkan pemuda-pemuda di negeriku berminat sekali untuk bisa berkenalan denganmu. Lalu? <laughs> Tapi aku tidak memberikan kesempatan untuk berkenalan denganmu. Kenapa? Kalau mereka sudah berkenalan denganmu, maka kau tidak ingat lagi pada kekasihmu. Mereka berniat untuk mengambilmu jadi istri mereka. Ah, kenapa harus begitu? Siapapun tentu punya niat yang sama bila melihat kecantikanmu, Bulan. Ah, repot juga menjadi orang cantik ya, Indah. Kalau kita tidak hati-hati, kecantikan yang kita miliki akan membuat susah diri kita. Jadi hati-hatilah kau dengan kecantikanmu. Karena banyak orang cantik tidak sadar kalau dirinya cantik sehingga dia bertindak seenaknya saja. Bahkan, tindakannya itu sering mengundang bahaya untuk dirinya. Apa yang kau katakan itu benar, Indang. Bahkan aku sering begitu. Sehingga tiba-tiba aku sudah berhadapan dengan bahaya. Nah, hati-hatilah. Kaumku juga tidak semuanya baik. Bahkan, kau pernah merasakan kejahatan yang dibuat oleh orang-orang seperti aku, kan? Seperti dirimu? Iya. Kau lupa? Uh, iya, aku lupa. Kau pernah terjebak oleh Lambano, bukan? Oh, Iya baru aku ingat. Jadi betul? Betul. Ah, kau tahu semuanya, Indang? Tidak semua. Kau kenal dengan Lambano? Aku kenal namanya saja. Karena ayah angkatnya adalah orang yang berasal dari negeri Karangbiru. Uh, siapa ayah angkatnya? Namanya Kijana. Oh. Kau pernah kenal bukan? Ya, aku kenal dengan Kijana. Dia baik, hanya istrinya dan Lambano yang jahat. Nah, begitulah. Kejadian itu kau alami. Karena kecantikanmu, bukan? Iya. dari... Sebentar lagi hari akan pagi. Aku tidak bisa lama-lama di sini. Aku harus kembali ke negeriku Karangbiru. Oh, jadi kita harus berpisah, Indang. Kita tidak akan bertemu lagi untuk selamanya. Perpisahan ini bukan untuk yang terakhir kalinya. Kalau kau dalam bahaya, akan aku usahakan datang. Ah, terima kasih. Kau baik sekali, sehingga aku merasa berat untuk berpisah denganmu. Nah, sebagai kenang-kenangan, aku berikan peti kecil tempat aku menyimpan pakaianku ini padamu. Oh, <laughs> terimalah. Bukalah tutup peti itu. Iya. Oh, ada pakaian merahmu di dalam peti ini. Iya, pakaian itu sengaja aku buatkan untukmu sebagai kenang-kenangan bulan. Oh, terima kasih. <laughs> Kau boleh memakai pakaian itu bila kau mau. Tapi ingat, bila kau memakai pakaian itu, maka kau akan berubah menjadi diriku. Wujudmu yang asli akan hilang. Bahkan ada beberapa kepandaianku yang bisa kau pergunakan. Oh, Ida, kenapa kau begitu baik padaku? Kau sudah aku anggap sebagai adikku sendiri, Bulan. Karena kau persis seperti adikku yang hilang. Eh? Adikku itu adalah adikku yang paling kecil. Uh, betul begitu, Indah. Betul. Hanya bedanya, di tepi bibirmu ada tai lalat, sedangkan dia tidak. Tapi kalau kalian berdiri bercecer, maka kau dan adikku persis seperti orang kembar. Ah, Siapa namanya? Dan di mana dia sekarang? Namanya Rana Dewi.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 Sudah sembuh, Pak, encoknya? Ya sudah dong. Ibu memang hebat. Yang hebat bukan ibu, Pak, tapi Duta Rema. Duta Rema, produksi PT Sinar Effendi Murni. Siapa namanya? Dan di mana dia sekarang? Namanya Rana Dewi. Oh. Kata orang, dia tinggal di negeri di balik awan. Di mana letaknya negeri itu, Indah? Di seberang lautan ini. Dengan siapa dia tinggal di sana? Kata orang, dia tinggal bersama adikku yang kedua. Adikku itu laki-laki. Namanya Raki Tanding. Aku tidak tahu bagaimana nasib kedua adikku itu di sana. Karena negeri di balik awan itu diperintah oleh seorang raja yang sangat kejam. Mungkin kedua adikku menjadi budak di sana. Sudah nasib mereka mungkin begitu. Kenapa kedua adikmu sampai ke sana, Indang? Mereka terpengaruh bujukan orang yang baru saja dikenal. Sehingga mereka sampai ke sana. Tapi sebab yang paling utama, kedua adikku itu diusir oleh pemimpin negeri Karang Biru. Kenapa tidak kau cari dia ke sana, Indang? Mau aku mencarinya ke sana, Wulan. Tapi aku rasa kepandianku belum seberapa untuk menandingi Raja Negeri itu. Nantilah, kalau aku sudah merasa mampu, maka aku akan cari kedua adikku itu ke sana. Oh, kenapa orang-orang di negerimu suka pergi ke negeri lain, seperti Kijana, lalu sekarang kedua adikmu? Ya, penduduk negeriku dianugerahi wajah-wajah yang cantik dan tampan. Sehingga banyak negeri lain yang tertarik, bahkan jatuh cinta. Mungkin kedua adikku juga begitu. Syukur kalau mereka dijadikan istri atau suami di sana. Tapi kalau dijadikan budak, aku merasa sedih bila mengingat mereka, Wulan. Oh, ah, aku sangat sedih mendengar ceritamu, Indah. Itu sebabnya kau aku anggap sebagai adikku sendiri. Mau kan, Kak? Ah, iya, aku mau. Nah, adikku Wulandari, sudah sampai saatnya kita berpisah. Walau kita jauh, perasaan kita selalu dekat. Ah, iya, Indah. Aku akan selalu mengingatmu karena kau adalah kakakku satu-satunya. Wulandari, aku pulang ke negeriku. Ah, selamat jalan kakak. Ingat, aku akan selalu datang padamu bila kau dalam bahaya. Aku yakin gadis ini Wulandari. Tapi Rakyat Tanding bilang bahwa gadis ini adiknya. Apalagi kalau dilihat dari belakang seperti ini. Nah, dia pergi. Wulandari, tunggu! Wulandari? Namaku bukan Wulandari. Namaku Rana Dewi. Ah, iya ya. Wajahnya sangat mirip. Suaranya juga mirip. Hanya gadis ini tidak ada tai lalat di tepi bibirnya. Pergilah. Tidak baik laki-laki berada di sini. Ini khusus tempat para putri. Ah, maaf. Dia itu persis Wulandari. Hanya tai lalatnya tidak ada. Atau aku sedang ditipu oleh mereka?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 Batara kembali berjalan keluar taman istana. Sementara di dalam pikirannya masih tertuju pada gadis yang bernama Rana Dewi. Nah pendengar yang berbahagia, ikutilah lanjutan kisah ini esok hari pada waktu dan gelombang yang sama.